Afwan Ustaz, sekarang ini umat Islam sedang diserang dari segala penjuru. Yahudi, Nasoro, Syiah, dan yang lainnya. Sementara umat Islam berpecah belah, mereka saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai fenomena ini? Ya, perpecahan itu tercela. Membanggakan diri ataupun kelompoknya juga tercela. Islam memerintahkan persatuan namun persatuan dan ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan dalam Islam tidak dan bukan mengabaikan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mengabaikan itu. Sekarang kita tahu bahwa kebiasaan memprovokasi rakyat, masyarakat untuk menentang pemerintah, ini mungkar atau ma'ruf? Jawabannya adalah mungkar kebiasaan menyebarkan aib-aib pemerintah di halayak ramai ini sesuai dengan bimbingan Nabi atau bertentangan dengan bimbingan Nabi? Jawabannya bertentangan dengan bimbingan Nabi dan ini mungkar. Kalau itu mungkar, boleh kita diam? Boleh kita membiarkan umat dalam kemungkaran? Maka kita katakan itu salah dan kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan seperti ini itu adalah kelompok yang di atas kemungkaran. Kita ingatkan umat dari bahayanya. Kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, dan mempersiapkan untuk kudeta terhadap pemerintah. Kelompok yang menyamakan dirinya khilafah ini, khilafah itu, hizbul khilafah atau khilafah Islamia dan yang lainnya. Ternyata dia punya keyakinan negara ini negara kafir, kita harus menentangnya. Kemudian dia melakukan kajian-kajian, perekrutan-perekrutan. Kita biarkan. Berarti kita berkhianat kepada saudara kita umat Islam. Tentu kita katakan itu adalah mungkar. Wahai saudaraku, jangan kalian lakukan ini. Dan saudara-saudaraku yang lainnya, jangan kalian terbawa arus seperti itu. Ini adalah prinsip Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Tetapi siap bergabung dengan Syiah. Semua adalah satu, tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama kiblatnya adalah Ka'bah, ya. Kemudian kita biarkan mereka menyatakan ibunda Aisyah sebagai pezina, yaitu kan masalah-masalah istihadiah. Oh Masya Allah, masalah istihadiah. Sekarang saya mengatakan kepada kamu, ibu kamu adalah pezina. Marah nggak kamu? Marah apa tidak? Wah, lapor di meja hijau kan pencemaran nama baik. Dia kalau punya rumah akan dia jual rumahnya untuk membiayai pengacara. Ya. Giliran ibunda Aisyah ibunya kaum mukminin, istrinya Rasul. Dijatakan berzina. kemudian Anda menyatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Jangan berselisih. Dusta wahai saudaraku, Anda berdusta. Dusta wahai saudaraku. Kalau saya katakan bapak kamu adalah pengkhianat, marah nggak kamu? Wah, ambil parang. Ambil parang dikejar, ya, siap untuk menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan darah itu darah seorang muslim lupa dia kalap sudah pokoknya saya bunuh kamu tenang di mana Khomeini dan kaum Syiah menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pengkhianat gimana kamu oh saya nggak ada urusan itu urusan perbedaan pendapat oh masya Allah Begitu adilnya kamu. Adil kamu ini. Ya. Jadi ini adalah penipuan terhadap umat. Uhwa Islamiyah tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh. Kaum muslimin yang saya muliakan perlu waktu khusus membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar Nah, mana yang didahulukan ukhuwah Islamiyah persatuan Islam ataukah mempermasalahkan persoalan-persoalan furu'iyah. Furu'iyah itu artinya permasalahan cabang. Lah, yang mengatakan itu permasalahan cabang itu siapa? Menyatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Itu masalah cabang atau masalah prinsip? menyatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin tidak otentik lagi. Itu permasalahan prinsip yang paling prinsip atau masalah cabang. Oh sudah-sudah jangan bicara itu. Loh, kamu ini bicara Islam. Kalau kamu berani nggak kamu bicara tentang kedokteran, membuat resep untuk orang yang sakit? Berani, sementara kamu adalah insinyur teknik sipil. Nggak berani, khawatir ketangkap. Kena hukum nanti. Ada hukumnya itu. Ya, Nggak berani dia bicara kedokteran yang bukan bidangnya. Kalau agama, urusan Al-Quran, silahkan yang mau bicara siapa, walaupun dia mantan olahragawan. Ya. Bicara silam. walaupun dia dulu mantan apa seorang musisi, ya. penyanyi rock misalkan. Sekarang tobat, langsung bicara agama, mentang-mentang pinter ceramah. Jadi Islam itu banyak umat beranggapan tokoh Islam itu yang ceramahnya enak didengar asyik ceramahnya. Bukan itu ulama. Ulama itu orang-orang yang dipenuhi dengan takwa secara batin dan orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat istihad ilmu yang luas untuk beristihad hukum-hukum agama. Kalau sekedar penceramah, maaf sekarang sekarang ada pelatihannya, ada sekolah mau jadi penceramah sambil melawak, ya kan? Lagi lagi ini ini sekarang ceramah sambil melawak. Ya, kalau di majelis seperti ini membosankan, mulai awal sampai akhir nggak ada lucunya. Ya. Tapi sekarang yang lagi disenangin oleh ibu-ibu, ya khususnya yang lucu-lucu, yang ustadznya mau gaul, pengajian kumpul sama ibu-ibu, ibunya berdandan, ya pengajian kumpul sama ibu-ibu. Pak Ustaz tanya ya, ya. Kalau pakai hijab, oh itu ekstrim. Kalau ustaznya nggak mau menyampaikan ceramah bertatap muka langsung dengan ibu-ibu, ini ekstrim. Masya Allah, luar biasa Islam ini menjadi terbolak-balik. Al-Quran menjadi asing aturannya dan syariatnya. Ustaz gaul lagi katanya. Ya, sedikit-sedikit Ustaz bicaranya tentang sodako, sodako, sodako, sodako, infak, infak. Ya, sodako bagian dari Islam. Tapi kalau terus-terusan demikian, ini kitanya jadi ragu. Sodako bagian dari amalan yang mulia. Tapi kalau dijadikan topik ceramah terus-terusan, ya, sampai menyampaikan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang baif, jangan. Maka sekali lagi untuk menentukan sebuah perkara atau suatu masalah itu masalah furu atau masalah usul, masalah cabang atau masalah prinsip itu adalah ulama bukan Anda. Nah, coba Anda perhatikan, umat Islam kalau berhaji wukufnya di mana? Di Arafah. Kaum Syiah nggak mau wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada saat umat Islam berwukuf di Arafah, mereka berada di Mekah. Arafah itu kan keluar Mekah. Kurang lebih 9 kilo jalan, jaraknya. Orang-orang Syiah Iran nggak ada di Arafah. Mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil. Kalau bertalbiah, umat Islam kalau talbiahnya gimana? labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya ya allah kami memenuhi panggilanmu ya allah labbaik kami memanggil memenuhi panggilanmu ya allah ke tanah suci la syarika tidak ada sekutu dan tandingan bagimu dalam peribadatan Semua kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang-orang Syiah menyatakan, Ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kami memenuhi panggilanmu wahai Husain, wahai Husain. Ini adalah perbuatan syirik. Kalau ketahuan Husain radhiyallahu anhu akan disembelih oleh Husain. Ini perbuatan syirik menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Maka ini bukan masalah cabang wahai saudaraku. Ya karena kamu sejak kecil sibuk ya, belajar pelajaran umum masih kecil e, menyanyi tik tik tik suara hujan di atas genting ya Angsa di kuali, Kemudian setelah besar sedikit ya uh, Anda belajar uh, rumus F sama dengan MA. Ya. Fisika maksudnya. H2O Apabila difermentasi dengan senyawa ini akan menjadi alkohol Akan menjadi turunan alkohol yang kesekian Itu belajarnya kamu Jangan bicara agama Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Jangan Anda wahai Muhammad, Nabi diberi ingatan oleh Allah. Jangan Anda mengikuti atau bersikap berkata sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di hari kiamat nanti. Enggak kemudian semua ucapan dibiarkan, tidak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan sebuah ucapan satu kata saja kecuali di situ malaikat rakib dan Atid akan mencatat setiap ucapan tadi di hari kiamat akan Allah bohong Allah beberkan ini ucapanmu pada hari ini di tempat ini mana dasar ilmunya kalau tidak bisa menjawab neraka jahanam siap menunggunya kaum muslimin yang saya muliakan Semoga Allah membimbing kita dan seluruh saudara kita kaum muslimin.